Assalamualaikum. Sebuah pengalaman menarik. Saya bersama motor kesayangan ini. Ini motor Mega Pro. Namun, pernah sekali ketika saya sedang berjalan berkendara motor ini untuk mengajar di sebuah sekolah. Tiba-tiba, saya disalib oleh motor 70, Honda 70. Ya kita semua tahu ya, Honda zaman dahulu, tahun 70-an, warnanya merah. Ketika itu saya sedang berjalan antara 40 dan 50 km per jam. Ketika disalib, saya pun terheran-heran. Kenapa motor Honda 70 yang kecepatannya maksimal adalah 70 km per jam bisa menyalip motor ini yang punya kemampuan 180 km per jam. Namun Alhamdulillah dari situ saya bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat sangat indah. Yaitu motor ini punya kemampuan lebih bisa berlari 180 km per jam motor itu bisa kemampuan punya kemampuan berlari 70 km per jam. Akan tapi karena motor ini saya bawa dengan santai, tanpa ngebut, pelan-pelan, akhirnya bisa di, bisa dikejar oleh motor Honda 70 yang berjalan 70 km per jam. Inilah pelajaran yang sangat indah tentang potensi seseorang seseorang mempunyai potensi sendiri. Kalau dia memanfaatkan potensinya secara maksimal, maka dia akan bisa menyanyi orang lain. Setiap orang punya potensi. Ada orang punya potensi bisa menulis, bisa memproduksi, bisa menjadi bos, ada yang bisa menjadi manajer, ada yang hanya bisa jadi karyawan, semua orang punya potensi. Namun sebagaimana sejauh apa dia bisa memanfaatkan potensinya, itulah kehebatannya. Kalau Anda punya potensi untuk memproduksi sebuah produk yang akan Anda jual satu hari sebanyak 100 piece, maka apabila Anda santai dan tidak memproduksi sebanyak 100 piece, maka sangat rugilah Anda. Apabila Anda bisa menulis sehari satu judul, kemudian Anda tidak menulis sebanyak satu judul, maka rugilah Anda. Anda mampu menghafal Al-Quran satu hari sepuluh ayat, sedangkan teman Anda satu hari hanya satu ayat saja. Anda tidak memanfaatkan kemampuan Anda dalam menghafal ayat sepuluh ayat, maka Anda bisa dikejar oleh teman Anda yang hanya bisa mampu menghafal satu ayat saja. Itulah potensi. Semua orang bisa punya potensi, tapi seberapa mampu dia memanfaatkan potensi semaksimal mungkin, itulah orang yang sangat hebat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Anda mampu untuk salat malam, manfaatkan kemampuan Anda untuk salat malam. Anda melihat potensi Anda sanggup menahan lapar, manfaatkan potensi Anda untuk berpuasa. Anda mempunyai potensi suara yang bagus, manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Anda hebat dalam menulis, manfaatkan untuk berdakwah melalui tulisan. Itulah memanfaatkan potensi yang ada. Namun kalau Anda tidak manfaatkan, Anda akan dikejar, Anda akan dikelahkan oleh orang yang potensinya jauh di bawah Anda. Orang yang orang yang kalah adalah orang yang dikalahkan oleh kemampuan dia sendiri. Dia bisa sholat sambil berdiri, tapi dia kemudian sholat sambil duduk. Maka dia telah kalah dengan kemampuan dia sendiri. Dikalahkan oleh orang pincang yang siap untuk sholat sambil berdiri. Lihat potensi Anda. Apa kemampuan Anda? Kalau memang Anda tidak mampu melihat potensi Anda, tanya kepada orang lain. Apa potensi Anda? Apa yang bisa dilihat dari Anda, bakat Anda? Dalam hal dunia maupun dalam hal akhirat dalam hal mencari rezeki ataupun dalam hal mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah pun orang ada kemampuan-kemampuan khusus. Ada yang mampu untuk membaca Al-Qur'an dengan lama, ada yang mampu untuk berpuasa, ada yang mampu untuk sholat malam. Masing-masing orang punya potensi sendiri. Begitu juga dalam hal dunia. Ada orang yang mampunya memproduksi barang, ada orang yang mampunya untuk menulis, ada orang yang mampunya jualan, ada orang yang mampunya menjadi bos, menjadi karyawan, dan lain sebagainya. Itulah potensi yang kita dapatkan. Jangan sampai seperti saya, Mega Pro saya bisa dikalahkan oleh Honda 70. Assalamualaikum.